Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memudahkan kita untuk kembali berkumpul di malam hari ini. Kembali kita mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait tentang permasalahan as-salat Diriwayatkan dari Abdullah bin Syafiq dari Abu Hurairah beliau mengatakan bahwasanya karena ashabu Muhammadin la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas salah. Sesungguhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak melihat satu amalan yang ketika amalan itu ditinggalkan bisa mengakibatkan kekafiran kecuali permasalahan sholat. Ini para nah dikarenakan permasalahan sholat adalah permasalahan yang sangat-sangat penting di dalam agama sehingga para sahabat menganggap dari sekian amalan sholat tidak ada yang ketika ditinggalkan dia bisa mengakibatkan kekafiran kecuali permasalahan sholat. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala penting bagi kita untuk memperhatikan permasalahan sholat karena ini adalah perkara yang juga dipentingkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang permasalahan berdiri. Eh. Dan kita juga telah membahas tentang permasalahan sholat dengan menggunakan khuf, menggunakan khuf. Ya. Apakah enam khuf yang terbuat dari kulit ataupun yang dihukumi sebagai khuf dari sepatu ataupun kaos kaki. Ya. Yang mana ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memerintahkan kita untuk menyelisihi Yahudi dengan cara menggunakan sepatu ya ketika kita sholat ya sehingga mungkin ini atau seharusnya bagi kita untuk kita amalkan walaupun mungkin sekali dalam seumur hidup kita untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita lanjutkan dari poin yang ada di dalam kitab yang ringkasan sifat salat Nabi dikatakan oleh Al-Albani rahimahullah di poin yang ke-16 halaman 14 ya poin ke-16 halaman 14 beliau mengatakan as-salatu 'alal mimbar salat di atas mimbar kata beliau wa tajuzu salatul imami 'ala makanin murtafi' dan boleh untuk imam sholat di atas tempat yang tinggi ya lebih tinggi dibanding tempat makmumnya akan tetapi ini bukan tanpa ada hajat ya. kata beliau lita'limin nasi tujuannya untuk mengajarkan manusia jadi boleh bagi imam untuk dia misalnya naik ya ke mimbar seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya karena mimbar pada zaman beliau Alaihi Salatu Wasallam itu tiga tingkat ya, beliau naik ya kemudian beliau bertakbir menghadap ke kiblat boleh apabila tujuannya untuk mengajari manusia yaqumu alaihi imam berdiri di atas mimbar tersebut Fayukabbiru wa yaqra'u wa wa huwa alaih. Dan dia bertakbir, dia membaca dan dia ruku dalam keadaan dia di atas mimbar tersebut. Thumma yanzilul kohkor. Kemudian dia turun dengan mundur hatta yatamakkana minas sujud hingga dia ada pada tempat yang mungkin untuk sujud alal ar di atas bumi. jadi ketika takbiratul ihram dia di atas. Ketika membaca Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah juga di atas. Ruku, bangkit dari ruku juga di atas nih, mimbar. Kemudian kita sujud baru imam turun untuk dia sujud di bumi. Eh, fi asril mimbar di bawah mimbar. Kemudian dia kembali lagi ya ke mimbar tersebut. Di rakaat kedua si imam naik lagi ke atas mim mimbar. Boleh. Fayasna'u fi raka'atil ukhra kama sana'atil ula. Maka dia melakukan seperti di, dia melakukan pada rakaat yang lain sebagaimana yang dia lakukan pada rakaat yang pertama. pertama mungkin bagi beliau alaihi salatu wasallam untuk mengajari para sahabat ya di luar sholat seperti pertemuan seperti ini kan sangat mungkin bagi beliau ya, tapi beliau melakukannya ketika sholat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya gerak di luar sholat ketika memang itu ada hajat itu tidak teranggap membatalkan sholat. Beliau harus turun kan untuk dia sujud, ya kemudian naik lagi itu kan bergerak. Ya. Kemudian barakallahu fikum diambil juga dari kejadian ini bolehnya mak imam untuk sholat di tempat yang lebih tinggi dibanding makmum ketika ada keper, keperluan. Iya. Demikian kata Al-Bani rahimahullah. Sekarang apa dalilnya? Dalilnya ya, ada catatan kaki di bawahnya. Itu enam uh, eh, tulisan saya hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari rahimahullahu taala An Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qal Sahal mengatakan Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam صلى عليها وكبر وهو عليها ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقرة Aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat di atasnya. Beliau bertakbir dalam keadaan beliau di atasnya. Beliau ruku dalam keadaan beliau di atasnya. Tumma nazal al Kemudian beliau pun turun dengan mundur Pasalnya dari aslil mimbar. Beliau pun sujud di bawah mimbar. Tsumma ada. Kemudian beliau kembali. Falamma faragha eh, ketika beliau telah selesai dari sholatnya akbala ala nas beliau menghadap ke manusia Fakala beliau pun berkata ayuhan nas inna masalatu ada, wahai manusia hanya saja aku melakukan ini lita lamu lita lita alamu salati walita alamu salati ya. tujuannya ya, agar kalian bisa mengetahui salatku agar kalian bisa mengetahui salatku Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Eh, ini kita tidak berpanjang dalam pembahasan ini. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yang ini juga adalah perkara yang penting yaitu perkara yang terkait dengan sutro. Kita baca dahulu dikatakan oleh Albani rahimahullahu taala Wajib yajibu dia ilah ila sutratin dan wajib untuk salat menghadap ke sutra. Al-Bani taala berpendapat bahwasanya sutra hukumnya adalah wajib. Sehingga barakallahu fikum apabila seseorang meninggalkannya maka dia telah meninggalkan sebuah perkara yang diwa, diwajibkan. La farqa fi dhalika bainal masjid wa ghairihi. Kata Albani rahimahullah dan tidak ada perbedaan dalam hal itu. Gitu dalam permasalahan sutra. Apakah masjid dengan selain masjid? Apakah dia sholat di masjid ataukah dia sholat di selain masjid di rumahnya atau mungkin di lapangan atau mungkin ya dia ketika safar di dalam hutan misalnya eh tidak ada perbedaan. Wajib bagi orang yang sholat untuk dia menghadap ke sutra, yakni sesuatu yang dia jadikan sebagai pembatas dan kemudian dia menghalangi orang yang ingin melewati dia antara dia dengan batas tersebut. Wala kabirihi wa Tidak ada pula perbedaan antara orang yang besar dengan orang yang kecil. Di'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusalli illa ila sutratin janganlah kalian sholat kecuali menghadap ke sutra wala tada' ahadan yamuru baina yadayka dan jangan kamu biarkan seorang pun yang dia lewat di hadapanmu fa in aba apabila dia enggan ini dia memaksa untuk tetap lewat di depanmu fal tuqatilhu maka perangi dia perangi dia jadi lawan dia tahan supaya dia jangan sampai le lewat fa inna ma'ahu qarin sesungguhnya ada bersama orang ini qarin kata Albani rahimahullah yakni syaitan ada bersama dia syaitan. Poin yang ke-17, poin yang ke-18, wa yajibu ayyadwa minha dan wajib bagi orang yang salat untuk mendekat ke sutra. Li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu dulu yang kita baca untuk mungkin kita melihat nah rincian dari permasalahan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dinukilkan oleh Al Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala bahwasanya para ulama sepakat ya, para ulama sepakat tentang permasalahan disyariatkannya sutra ini. Ya. Seluruh ulama sepakat bahwasannya sutra itu memang disyariatkan bagi orang yang sholat. Apakah dia sholat sendiri ataukah dia menjadi imam. Adapun makmum ya tidak perlu bagi dia untuk mempunyai sut sutra. Sutra pembatas sholat itu hanya disyariatkan untuk imam dan untuk orang yang sholat sendiri. sendiri. Ya. Barakallahu fikum. Adapun yang diperselisihkan oleh para ulama adalah tentang permasalahan apakah syariat ini sampai ke tingkatan wajib ataukah hanya sampai ke batasan mustahab. Kalau syariat jelas, sepakat semua. Hanya saja para ulama di antara mereka ada yang menganggap ini perkara yang wajib sehingga apabila tinggalkan dia berdosa. Ada di antara mereka yang menganggap ini hanya perkara mustahab, tidak sampai ke derajat wa wajib. Pada abal jumhuru ilal istihbab. Mayoritas para ulama berpendapat sutra itu mustahab berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya adalah dalil yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Al Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Aqbaltu ala imarin atanin." Aku datang dengan mengendarai keledai betina. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi di Mina. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami manusia di Mina ila ghairi jidarin dalam kondisi beliau tidak menghadap ke tembok. Ya. Famarartu baina yaday ba'di Maka aku pun melewati di depan sebagian soft sofnya banyak ya Ibnu Abbas ketika itu lewat di hadapan beberapa sof di makmum Panazaltu aku pun turun ya, turun dari keledainya wa arsaltul atana tarta dan aku biarkan ya, keledaiku untuk merumput wa dakhaltu fi aku masuk ke dalam sof falam yungkir dalika alayya ahadun dan tidak ada seorang pun yang mengingkari aku dalam hal tersebut. Ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah salat tidak menghadap ke tembok seakan-akan menunjukkan kalau beliau sallallahu Alaihi Wasallam salat tidak menghadap sutra. Iya. Eh, maka dari sini mayoritas para ahli ilmi menganggap bahwasannya sutra itu tidak wa, wajib walaupun ada perintah ya, sebagaimana yang tadi kita baca perintah dan hukum asal dari perintah itu adalah untuk sebuah perkara yang wa, wajib tetapi ternyata didapati dalil yang lain dalil Ibnu Abbas ini Rasulullah pernah sholat di Mina tidak menghadap ke tembok berarti ini menunjukkan bahwasannya yang wajib tadi turun menjadi perkara yang mustahil. Baik. Ada dua dalil lagi yang menunjukkan seperti itu, akan tetapi barakallahu fikum, dua dalil ini adalah dalil yang dhaif. Yang kita baca itu yang pertama adalah dalil yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya cukup bagi kita untuk mewakili dari pendapat jumhur ahli ini tadi. E. Iya. Tapi, ada pun pendapat yang kedua adalah pendapat Al-Imam Ahmad. Dan pendapat Al-Imam Abu Awana. Dan ini adalah pendapat dari Zahir pendapatnya Imam Ibnu Huzaimah yang mana barakallahu fikum mereka semua berpendapat sutra itu adalah sebuah perkara yang wajib. Dalil mereka adalah dalil Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya. Kata Ibnu Umar, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja ila al-musalla amara bil harbah." Kata Ibnu Umar, Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau keluar menuju tempat sholat, beliau memerintahkan untuk dibawakan harbah, ya, tongkat, ya, atau tombak, tombak yang enam, yang tepat adalah tombak. Fatudohu baina yadayhi, yang mana tombak itu ditancapkan di hadapan beliau. Dan dalil yang kedua ini juga berdalil apa yang kita baca tadi di matan yang dijelaskan oleh Albani rahimahullah. Dalil yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah, Al-Imam Ibnu Hibban dari Ibnu Umar juga. Kata Ibnu Umar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tusalli illa ila sutratin." Janganlah kalian salat kecuali menghadap ke sutra. Wala tada'ahadan yamuru baina yadayka. Dan janganlah kamu biarkan seorang pun lewat di hadapanmu. Fa in aba fal yuqatilhu. Apabila dia enggan, maka perangi dia. Fa inna ma'ahu qarin. Karena sesungguhnya bersama dia ada syaitan. Pendapat yang kedua ini mengatakan ada pun dalil yang dibawakan oleh pendapat pertama yaitu pendapat jumhur ahli ilmi ya barakallahu fikum dalil ini adalah dalil yang tidak jelas tidak tegas ya menyatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan sut sutra. Iya. Ibnu Abbas hanya mengatakan tidak sholat menghadap tembok. Eh. Akan tetapi tidak sholatnya Rasulullah menghadap tembok bukan berarti beliau tidak menggunakan sutra karena di sana masih mungkin untuk menggunakan sutra seperti hadis yang tadi kita baca Rasulullah meminta dibawakan tom tongkat. Eh. Kata mereka, ya alasan pertama, wadhalika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa mudawamatihi ala dhalik. Alasan yang pertama, permasalahan sutra ini adalah permasalahan yang diperintahkan oleh Nabi dan beliau terus menerus melakukan hal itu. Walam yakni hadithun sahihun sarihun Tidak ada dalil satupun Dalil yang sahih Yang sarih Sarih itu tegas, nyata Ya Anna Nabi ya sallallahu alaihi sutratin tidak ada satu dalil pun yang sahih yang nyata yang jelas kalau Nabi itu sholat tanpa sutra. Balil ahadi ahaditsu sahihatu dalatun ala mudawamatihi ala salati ila sutra. Bahkan dalil-dalil yang sahih justru menunjukkan mudawamahnya Nabi, kontinunya Nabi, terus-menerusnya Nabi sholat menghadap sutra. Adapun dalil yang dibawakan oleh jumhur Mayoritas ahlul ilmi memang dalilnya sahih, tetapi ghairu sharih. Tetapi dalil tersebut tidak ya jelas, tidak nyata. Eh, ada pula yang sahih tetapi tidak sahih. Tadi yang tadi kita tinggalkan yang saya bilang ada dua dalil lagi tapi dalilnya do doni. Ya, sehingga tidak kita jadikan sebagai dan dalil. Ada yang sahih tetapi tidak sahih. Eh, Fahadithu Ibni Abbas Hadithnya Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Salla ila wairi jidarin kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat tidak menghadap ke tembok, laisa fihi ilalatun. Ini tidak ada dalil sama sekali. Tidak bisa dijadikan dalil sama sekali. Nam, barakallahu fikum karena dua sebab. Sebab yang pertama sebagaimana yang dikatakan oleh Al Imam Al lam yadkur fihi ila ghairi jidarin tidak disebut di dalam hadis ini goyru jidar iya nah Baik. Jadi ikhwan fillah azanallahu azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Lafaz ila ghairi jidar. Nah, ini barakallahu fikum tidak sama sekali menunjukkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan sutra. Ya. Bisa jadi beliau menggunakan yang lain, yang lain. Dan kemudian dalil ini juga dibawakan oleh Halimah Malik di dalam Al Muwatta. Ya. Dan beliau Halimah Malik meriwayatkan hadis ini di dua tempat di kitab tersebut. Dikatakan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah taala, ya. "Wala na'lamu ahadan dzakara fi hadits Ibnu Abbas ila ghairi jidarin ghairu mali." Ya. Kami kata Ibn Rajab tidak mengetahui seorang pun yang menyebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas di situ ada kalimat ila ghairi jidarin kecuali Al Imam Malik. Dan beliau meriwayatkan hadis ini di dalam kitabnya Al-Muwatta di dua tempat. Ya. Salah satunya beliau tidak menggunakan kalimat ini. Dan di tempat yang lain beliau menggugurkan menghilangkan kalimat ini. Sehingga kata lima Ibnu Rajab ini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya ada lafaz yang syad di dalam hadis tersebut. Jadi alasan pertama, pendapat yang kedua mengatakan hadis ini tidak sahih. Alasan yang kedua, lafaz ila ghairi jidarin ini lafaz yang syad. Jadi hadis apabila dihukumi hadis ini syad, ini adalah satu macam dari macam-macam hadis yang dhaif. Eh. Apa itu hadis yang syad? Hadis yang syad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan tetapi satu di antara beberapa orang tersebut meriwayatkan satu lafaz yang tidak diriwayatkan oleh yang lain yang lain seperti yang terjadi di dalam riwayat Al-Imam Malik Al-Imam Malik menempatkan hadis ini di dua tempat di dalam satu kitab yang sama ya. di satu hadis di satu tempat beliau menyebutkan ila goiri jidari, tapi di tempat yang lain beliau tidak menyebutkannya. Kalimah Ibn Rajab ini mengisyaratkan kalau lafat ini, potongan hadis ini adalah lafat yang diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Iya. Nah, barakallahu fikum. Iya. Sehingga mereka mengatakan hadis ini atau lafat hadis ini adalah lafat yang syadz. Nanti kita akan mendapatkan lagi beberapa hadis yang para ulama berselisih sahih atau doif dikarenakan lafaz yang syad. Iya. Atau ada seorang rawi yang menyelisihi beberapa rawi yang lain sehingga dia dihukumi sebagai seorang yang syad. Di antaranya adalah permasalahan menggerakkan jari ketika tasyahud. Ini pun diperselisihkan. Iya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga ikhwanillah azani Allah wa iyyakum ya. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Ahmad dalam satu riwayat. Di riwayat dikuatkan pula oleh Imam Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hazm, Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Anid. Iya. Nah, Walidillah azani Allah wa iyyakum sehingga nah apapun ya yang ada dalam permasalahan ini apakah kita mengatakan ini mustahab ataukah ini wajib tidak pantas bagi seorang muslim untuk meninggalkannya apalagi di sana barakallahu fikum ada kabar yang menakutkan kita Apabila kita membiarkan orang yang lewat di depan kita, ternyata itu adalah setan yang menunggangi dia. Ada perintah untuk orang yang sholat untuk menahan dia sebisa mungkin dengan kalimat falyuqatilhu perangi Ini menunjukkan bahwa saya perkara ini adalah perkara yang besar, bukan perkara yang remeh. Iya. Dan jangan lalu ketika kita mengatakan ini adalah mustahab, lalu yang ada di gambaran kita bahwasanya mustahab itu adalah untuk sesuatu yang diting ditinggalkan. Justru sebaliknya, mustahab itu adalah sesuatu untuk diamalkan. Iya. Kemudian perkara yang akan kita bahas selanjutnya, qulillah azan ya Allah wa iyyakum ya. adalah tentang permasalahan kepada siapa seseorang boleh menjadikan sutra. Ya. Jadi seorang itu menggunakan sutra apa saja. Yang pertama adalah harba, tombak. Saya bawakan ini sebenarnya untuk menunjukkan dalil-dalilnya. Walaupun sesungguhnya boleh bagi orang untuk menggunakan sutra, ya, apakah dari tombak ataukah meja ataukah saudaranya orang lain eh, hanya saja kita menunjukkan di sini apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama harba yang kedua anaza dua-duanya tombak hanya saja perbedaannya antara panjang dengan pen pendek iya anaza Naam barakallahu fikum dia lebih pendek dibanding harba Kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah salat menghadap ke tembok, apuan, ke tiang, ya, menghadap ke tiang. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah salat menghadap ke unta, ya, nah atau ke hewan tunggangan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuridu rahilatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membantangkan, yang menidurkan untanya fayusalli ilaiha dan beliau salat menghadap kendaraan tersebut. Kemudian yang kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah salat nah dengan bersutrahkan ranjang beliau. Yang keenam, Beliau pernah sholat menghadap ke pohon. Iya. Kemudian barakallahu fiikum. Nah Beliau juga pernah sholat menghadap ya punggung seseorang. Iya. Apakah laki-laki ataupun perempuan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha Aisyah berkata karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli laila. Nabi pernah salat malam. Wa ana muhtaridatun bainahu wa bainal qiblah ihtiradal janazah. Ya. Dan aku kata Aisyah menghalangi beliau dengan kiblat. Jadi posisi Aisyah di mana? Di hadapan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sholat. Iya. Aku menghalangi beliau seperti menghalanginya jenazah. Faida arada ayutiro au aikolani fautiro. Ketika beliau hendak sholat witir, maka beliau pun membangunkan aku, aku pun bangkit sholat witir. Eh. Kemudian yang dibahas oleh para ulama Barakallahu fikum Dan yang kita jadikan sebagai akhir Ta'lim kita malam hari ini adalah tentang permasalahan bolehkah seseorang bersutroh dengan garis. Ya. Nah, ada sebagian ya dari kaum muslimin ya yang menggunakan garis karena garis ya ini yang ada di harkatnya dianggap ini sebagai sebuah sutroh untuk dia. Memang ini adalah permasalahan yang diperbincangkan oleh para ulama dan perbincangan atau perkara ini kembalinya kepada dua perkara. Eh, apakah hadisnya itu barakallahu fikum? Apakah ada dalilnya yang pertama? Ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ketika ada dalilnya apakah dia sahih atau tidak? Nah, sehingga nanti baru dibangun Ya dibangun dari apakah hadis itu sahih atau tidak baru dibangun boleh atau di, tidak. Eh. Dalam hal ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad, Al Imam Abu Dawud Al Imam Ibnu Majah, Al Imam Ibnu Khuzaimah. Ya. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ida salla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an." Apabila salah seorang dari kalian salat, maka hendaknya dia jadikan di hadapan dia sesuatu. Fa lam yajid falyansif asam. Kalau dia tidak mendapati sesuatu, maka hendaknya dia menancapkan kayu, tongkat. Fa'in ya yakun ma'ahu asal Kalau seandainya tidak ada bersama dia tongkat Fal yukhattit khattan Maka hendaknya dia membuat garis Thumma la yadurruhu ma marra amamahu Kemudian tidak akan memudaratkan dia segala sesuatu yang lewat di hadapannya jadi di sebelah luar garis tersebut Eh Khalifillah azamnya Allah wa iyyakum ya Al-Imam Malik Al-Imam Abu Hanifah Al-Imam Ibnu Uyainah Al-Imam Laith bin Sa'ad demikian pula Al-Imam Ahmad Al-Imam Muhammad bin Hasan Al-Imam Tahawi Al-Imam Al-Baghawi Al-Imam Daruqutni al Qadi Iyad Al-Imam Al-Qurtubi Al-Imam Ibnu Salah Al-Imam Al-Baihaqi Al-Imam Naam Ibn Abdul Hadi, Al-Imam Ibnu Rajab, Al-Iraqi, An-Nawawi, ya. Dan selain mereka semuanya berpendapat hadis ini dhaif. Ya. Nah, sebagian mereka ada yang menganggapnya sahih, di antaranya Al-Imam Ibnu Huzaimah, Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Imam Ibnu Mundir. Sekarang di mana? Barakallahu fikum. Sebagai seorang talibul ilmi tentunya kita ingin lihat ya, kira-kira penyakitnya itu di mana. Kenapa sebagian imam atau bahkan sebagian besar dari imam tadi mendor menderita? Eh, kita tidak mengatakan kita sederajat dengan mereka tidak. Akan tapi kita ingin tahu titik permasalahannya itu di mana. Iya, sehingga dari sini barakallahu fikum tentu kita akan mengikuti Ya, apabila kita tahu oh, ternyata memang sebabnya doi, ya, sudah. Jadi kita berpendapat ini do. Eh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dihukumi sebagai hadis yang mutqari. Satu. Dan kemudian dihukumi pula ya, di dalam sanad hadis ini ada dua orang yang majhul dua orang yang tidak di, dikenal. Iya, barakallahu fikum. Iya. Dengan dua sebab ini, maka sekian ulama yang tadi antum dengar mendoibkan hadis tersebut. Hanya saja mungkin yang ingin kita ketahui hadis mutorib itu seperti apa kan? Iya. Hadis ini doif sebabnya apa? Mutorib. Ditanya apa itu mutorib? Nggak tahu. Baik. Hadis ini juga majhul sanatnya. Apa itu majhul? Tidak tahu. Di barakallahu fikum. Iya, ini sesuatu yang minimalnya, minimalnya kita harus tahu apa motorik, apa itu maj majhul. Biar kita, nah ketika kita mengatakan motorik, kita ada gambaran. Oh, motorik itu seperti ini. Atau ketika kita katakan majhul, majhul itu seperti Ya, insyaallah al-iqtirab dan jahalah akan kita baca, kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, jelas hadis ini dihukumi sebagai hadis yang kotor. ya dan juga dia adanya kemajhulan pada rawinya sehingga dianggap hadis adalah hadis yang tidak bisa diamalkan. Tambahkan satu lagi bahwasanya di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya hendaknya menjadikan sutra itu seperti muafiratul rahim seperti ujung pelana nanti akan kita baca bahwasanya Rasulullah memerintahkan untuk bersutra kepada sesuatu yang memiliki tinggi seperti ujung pelan pelana nah, kalau kita melihat pelana unta di belakang itu agak tinggi Nah, kalau seandainya sudah seperti itu, apakah garis tingginya seperti tinggi itu? Seperti tinggi ujung pelana? Jawabannya i? tidak. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita baca. Ya, mungkin nanti pembahasannya agak melebar sedikit ke permasalahan hadis. Bukan kita belajar tentang masalah hadis, akan tetapi ini hanya sekedar untuk sedikit mengupas supaya kita ada gambaran oh hadis yang seperti ini tidak bisa diamalkan karena tergolong hadis yang doh dan hanya itu saja. Ya, jadi jangan tergolong wah makin rumit tidak. Nah, gitu pak ya, insyaallah. Jadi kalau permasalahan. Iya pak. Iya. Juga dari sana juga dulu banyak masalah untuk oh iya pak maaf pak mungkin kira-kira untuk yang kita alami iya apa yang perlu kita miliki atau kita manut iya barakallahu fikum memang para ulama juga berbicara bagaimana sih kondisi ibadah bagi orang-orang yang tidak seperti para ulama. Kalau para ulama mereka bisa menghukumi kan? Iya. Nah, jadi orang-orang yang belum bisa sampai pada tahap untuk bisa meneliti, membahas tentang satu masalah. Dikatakan para ulama boleh dia bertaklid ya, untuk membebek bahasa kasarnya, hanya saja bukan kepada person tertentu. Akan tetapi membebeknya kepada dalil yang dibawakan oleh person terse tersebut. Iya, gitu pak. Jadi kalau misalnya, wah alim pulang bicara demikian, si B yang juga alim berbicara yang berbeda. Ya. Maka yang kita lihat, oh, mana yang lebih ganteng? Bukan. Yang lebih banyak pengikutnya? Bukan. Eh, akan tetapi dilihat alasannya apa? Yang ini alasannya apa? Yang kedua juga alasannya apa? Dilihat dalilnya. Ya. Apabila Nah, dia melihat ada dalil pada satu pihak, yang lainnya menggunakan kias, ya, maka ini tidak sebanding. Tidak seban sebanding. Dengan catatan dalilnya sahih ya. Atau yang pertama, dalilnya dua-duanya ada dalil yang satu sahih, yang satu dhaif. Maka dia berpihak kepada yang dalilnya sahih. Dan ini semua ini semua adalah nasihat dari seluruh imam madhab. Seluruh imam madhab. Dan nanti kita akan sampai kepada ucapan al-Imam An-Nawawi yang kita tahu Imam Nawawi adalah seorang ulama dari ulama Syafi'iyah yang beliau mengatakan bahwasannya walaupun pendapat ini menyelisih pendapat Imam Syafi'i akan tetapi Syafi'i pernah berpesan apabila ada sebuah hadis yang sahih maka itu adalah madhabku ya Imam Nawawi ya beliau menguatkan satu permasalahan karena di situ ada dalil yang sahih, padahal permasalahan itu berbeda dengan pendapat alimah Syafi'i itu sendiri. Iya, begitu Pak. Nanti kalau seandainya sudah seperti itu, ternyata belakangan hari, wah salah misalnya gitu ya. Dalil yang saya dulu pegang ternyata doain, Bapak tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah mencurahkan segenap kemampuannya untuk melihat permasalahan sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan kita kan belum membahas hadis ya belum bisa membahas ini doa atau sahih. Yang penting kita lihat, oh ini dalilnya insya Allah sahih. Lalu kemudian di belakang hari ternyata keliru yang kemarin. Nah, misalnya, saya berpendapat yang ini, yang ini ternyata yang lebih sahih, lebih benar. Yang lalu bagaimana? Batal tidak? Tidak. Kenapa? Karena dibangun di atas ini. Ya. ya. Demikian. Barakallahu fikum. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, kullu qaulin yukhadu wa yuraddu ila sahibu hadal qabr. Kata Imam Malik, semua pendapat bisa diterima, bisa ditolak kecuali pendapatnya Rasulullah. Beliau menuju ke kamar Aisyah karena beliau imam negeri Madi, Madinah. Iya. Jadi yang kita jadikan tolak ukur adalah dalil. Iya. Ketika kita menguatkan satu pendapat bukan karena imamnya. Ketika kita meninggalkan satu pendapat bukan karena sentimen terhadap yang punya pendapat akan tetapi semata-mata kita melihat dan dalil yang ini semua adalah petunjuk anjuran hasungan dari seluruh imam-imam madhab iya. jadi walaupun kita tidak berpendapat dengan pendapatnya Ahmad misalnya maka ahlu sunnah yang berpegang pada dalil adalah orang yang pak Ahmad nah kata orang Sunda iya iya maka dia orang yang paling Ahmad paling hambali maksudnya Ketika dia berdalil meninggalkan atau tidak berpendapat dengan pendapatnya Syafi'i, tapi dia berdalil dengan hadis yang sahih, maka dia paling Syafi'i.